Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala khairi khalqillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ومن تبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم لقاء الله أما بعد para habaib para kiai para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah panjatan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan oleh Allah pada hari ini di tempat yang mulia yaitu masjid yang kita isi dengan bacaan-bacaan yang mulia sejak tadi pagi subuh di dalam rangka untuk memperingati haul peringatan tahunan atas wafatnya manusia yang mulia di hadapan Allah dan dimuliakan oleh seluruh makhluknya Allah. Al-Habibil الحبيب الإمام العارف بالله bin بن as السقاف Semoga dengan kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita bersama Yang kita rasakan bersama Akan menjadi sebab kita dijadikan manusia yang mulia oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam dalam sebuah hadis beliau beliau bersabda, "Man sarrahu ayyakuna yakuna akraman nas falyattaqillah azza wajal." Apabila engkau mencita-citakan menginginkan untuk menjadi manusia yang mulia, maka bertakwalah kepada Allah. Al Habib Ja'far merupakan contoh figur seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang bisa menjembatani kita untuk menuju Nabi Muhammad kecuali para wali-walinya Allah. Dan Nabi Muhammad adalah penjembatan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan tahu apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita tidak akan tahu apa yang harus kita laksanakan sebagai hamba Allah kecuali kita mengetahuinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruh isi daripada Al-Qur'an berada dalam kepribadian Nabi Muhammad sebagaimana dikatakan kana khuluquhul Qur'an dan kita tidak bisa tahu bagaimana sosok Nabi Muhammad secara sempurna kalau tidak melihat orang-orang yang meniru Rasulullah dengan sempurna pula yaitu aslafuna as-salihun sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Al-Habibil Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur dikatakan la ma'rifatal la ma'rifata lil insani bi rabbih illa bi ma'rifati nabiyyih wa la ma'rifata lahu bi nabiyyih illa bi ma'rifati salafih Orang tidak akan tahu apa yang harus dia laksanakan sebagai hamba Allah kecuali lewat Nabi Muhammad. Dan kita tidak tahu bagaimana Nabi Muhammad. Kecuali kita lihat daripada sosok orang-orang yang melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki jiwa yang bersih, yang memiliki hati yang bersih. Rijalullah min kulli dhi qalbin munawwar musaffan min jami'id danas tayyib mutahhar di antaranya adalah Al Habib Imam Ja'far bin Syekhan As-Sagaf Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang mulia disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau cerita perjalanan beliau ketika menghadap Allah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Beliau mengatakan raaitu lailata usriyabi bi rajulin mughayyabin bi nuril 'arsy. Nabi mengatakan aku melihat ketika aku diisrakan seseorang yang tertutup dengan cahaya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang tidak ada yang bisa sampai ke tempat tersebut kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril yang mendampingi Nabi sudah tertinggal jauh di bawah. Tertinggal jauh di tingkatan yang sangat jauh daripada tingkatan yang dicapai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakat tarakki wat talaqqi lam yazal walakal malaiku fil ula khuddamu jauh malaikat Jibril di bawah Nabi Muhammad ketika Nabi dengan kesendiriannya menghadap Allah Nabi melihat ada bayangan yang berkelebat yang tertutup dengan cahaya ars, sehingga mengagetkan diri beliau bertanya kepada Allah secara langsung siapakah bayangan tersebut yang mampu melampaui derajat malaikat apa kata Nabi man hadza ya rab amalakun muqarrabun am nabiyyun mursal apakah ini bangsa malaikat al muqarrabin atau ini bangsa al anbiya wal mursalin apa jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah menjawab hadza rajulun min ummatik Bukan malaikat, bukan nabi dan rasul, tapi ini sosok salah seorang daripada umatmu. Hanya kita timbul pertanyaan besar, apa yang diperbuat? Sehingga pangkatnya melampaui pangkat malaikat. Bahkan Jibril sekalipun. Apa yang diperbuat? Apa yang dilaksanakan? Lisanuhu radbun bidzikrillah. Lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah. Kita lihat dalam manakib Al-Habib Ja'far tadi. Sejak bangun dari tidur sampai tidur kembali tidak lepas dengan berzikir kepada Allah. Mungkin tingkatan kita, Pak Nggih, saya dan panjenengan yang masih seperti saya. Kalau harus berzikir terus dengan tasbih, mungkin belum sampai pada derajat seperti itu. Minimal gerak-gerik kita yang di sana ada tuntunan untuk membaca, kita harus memaksakan untuk membaca. Contoh kecil, saja. Berapa di antara kita yang apabila minum tidak membaca basmalah? Hal yang ringan saja. Kalau kita harus pegang tasbih, membaca ini 100 kali, 200, 1000 mungkin untuk saya tak mampu ya Mbak tak kuat. Minimal minum baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja. Terkadang sudah tidak baca bismillah, wah minum pakai tangan yang kiri. Ini membuat Nabi sangat marah. Sehingga ketika ada orang minum menggunakan tangan yang kiri, Nabi tidak nunggu nanti atau besok atau lusa. Langsung saat itu juga ditegur Nabi. Kul biyaminik. Makan dengan tangan kanan. Lah bagaimana tidak saudara? Terkadang kita lihat di masyarakat orang minum pakai tanah, tangan yang kiri. Kadang-kadang wah dia tokoh, wah dia panutan. Di depan umat dia minum dengan tangan yang kiri. Jangankan kita menerima rezeki Allah yang sangat mahal saudara air. Tidak ada manusia sampai saat ini yang mampu untuk menciptakan walaupun hanya satu tetes air. Siapa? Dan ke mana sekarang ada pabrik air? Tidak ada. Yang kita minum itu air dalam kemasan bukan pabrik yang membuat air. Hanya pabrik nguadai banyu tok. Airnya dari mana? Tetap menggali airnya Allah subhanahu wa ta'ala. Satu tetes tidak ada yang mampu membuat air. Apalagi sampai satu gelas. Kita jangankan kita terima nikmat Allah dengan tangan yang kiri. Sampean selaman lagi. Selaman, salaman. Sampean ulurkan tangan yang kanan. Kemudian kita terima dengan tangan yang kiri. Sampean pasti tersinggung. Jangankan saya sudah orang kelas Habib Taufik. Sampean selaman terus Habib Taufik ulurkan tangan yang kiri. Pasti sampean tersinggung. Habib masuk tangan singkiwa. Pasti begitu. Lah bagaimana kenikmatan Allah Anda terima dengan tangan yang kiri? Apa tidak tersinggung Allah Subhanahu wa taala? Nabi langsung menegur, kul biyaminik, makan tangan yang kanan. Sedangkan kita jangankan basmalah terkadang kita lupakan. Kita masuk masjid, siapa di antara yang kita membaca doa tadi ketika masuk Allah maufirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Yang ringan-ringan saja. Bagaimana kita bersin langsung alhamdulillah. Setelah tingkatan itu baru sampean bisa ngerenteng tasbih yang rodok dawa. Yang kedua, ini kelas saya dan kelas orang yang seperti saya, Pak. Jadi makanya saya tidak menghadap ke belakang, menghadap ke depan saja. Yang kedua, apa yang membuat sampai bayangannya sampai orangnya masih berpijak di atas tanah tapi kemuliaan sudah menembus arsyur rahman siapa yang kedua kolbuhu mu'allakun bil masajid hatinya bergantung dengan masjid guru saya menerangkan Pak dengan keterangan yang sangat singkat bagaimana contoh orang yang hatinya mu'allak bil masajid seperti panjenengan yang hatinya mualak berikatan dengan anak sampean. Secapek apa saja sampean, kesel, lesoh sampean tidur. Baru kesirep anak yang umur 3 tahun menjuit, ah, kira-kira bangun apa tidak? Jelas bangun. Tapi masjid dua jam menjerit-jerit tidak bangun sampai setengah tujuh. Yang ketiga, singkat saja. Yang ketiga, lam yastasibba walidayhi qattuh tidak pernah berkata kasar kepada orang tuanya. Sama sekali. Jauh Pak Angge? Jauh. Jauh bagi saya dan mungkin banjir dengan Tidak pernah berkata kasar kepada orang tua sama sekali. Semoga kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Dan kita bisa meniru guru kita Al-Habib Taufik sebagai jembatan kita untuk menuju Habib Ja'far bin Syekhon dan seterusnya dan kita mendapat keberkahannya Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim wa mu'afatin al fitani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh